Dan sebagai seorang muslim terlebih seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu syar'i tentunya di dalam beribadah harus berdasarkan ilmu sebagaimana kaidah yang sudah dimaklumi al ilmu qabla al qawli wal amal ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan maka ketika kita memasuki bulan Ramadan kita punya kewajiban untuk mempelajari ahkam tata'allaku bi ar-Ramadan hukum-hukum yang berhubungan dengan bulan Ramadan dan di antara syariat Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan di bulan Ramadhan berbagai macam bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari hukum-hukum tersebut karena ibadah-ibadah ini adalah ibadah yang sifatnya tahunan tidak setiap hari kita lakukan seperti kewajiban puasa Ramadan sehingga terkadang kita lupa dengan sebagian hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan oleh karena itu kita perlu untuk merajah kembali untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran tersebut sehingga dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada kaum muslimin Fadal. Maka insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Siam min Bulughil Maram kitab tentang puasa dari Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kitab Siam adalah salah satu kitab atau salah satu pembahasan penting di dalam Bulughul Maram. Karena Bulughul Maram adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang fikih. Dan beliau menyebutkan secara tersendiri kitab Siam. Dan dalam kitab Siam ini beliau menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan puasa Ramadan dan puasa secara umum. Beliau sebutkan kurang lebih ada 30 hadis. Kurang lebih 30 hadis yang berhubungan dengan as-siyam. Lalu setelah itu beliau menyebutkan dua bab. Setelah itu beliau menyebutkan dua bab yaitu bab siyam tatawwu' wa manuhiya anhu siyam bab tentang puasa sunnah dan puasa yang dilarang setelah itu babul i'tikaf wa qiyam ramadan bab tentang i'tikaf dan qiyam ramadan akan tetapi karena terbatasnya waktu saya menyampaikan insyaallah taala kita akan berusaha menyelesaikan pembahasan kitab siam secara umum khususnya yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Adapun tentang dua bab yang disebutkan oleh al-muallif mungkin akan disampaikan oleh ustaz yang lainnya atau kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Insyaallah taala ada kurang lebih 30 hadis dalam kitab siam tanpa dua bab yang saya sebutkan tadi akan kita bahas dalam kurang lebih enam hari jadi setiap hari insyaallah taala sekitar lima hadis akan kita bahas. Adapun metode kita di dalam menjelaskan hadis-hadis ini adalah syarhun muyassar mukhtasar syarah yang ringan dan ringkas sekedar untuk murajaah dan mengingatkan kembali hukum-hukum yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Akan tetapi sebagaimana biasa kita tidak kita berusaha insyaallah taala tidak meluputkan satu faedah yang disebutkan para ulama tentang pembahasan hadis tersebut. Tetapi syarhun muyassarun mukhtasar. Syarah yang ringan dan ringkas insyaallah taala. Kita akan ringkas dari penjelasan Al-Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam dan kita tambahkan faedah-faedah insyaallah taala dari kitab-kitab yang lainnya. Baik. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan kitab as-siyam. As-siyam lughatan al-imsak. As-siyam atau as-sawm puasa secara bahasa maknanya adalah al-imsak, sebagaimana firman Allah inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya kata Maryam atau diperintahkan kepada Maryam alaihissalam untuk mengucapkan sesungguhnya aku telah bernadar untuk Allah sauman untuk saum berpuasa falan ukallimal yawma insiya maka saya tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Maksudnya apa? Dia berpuasa dari berbicara. Ini makna siam menurut logah. Adapun sejarah syariat berkata Syekh Al-Bassam wa syar'an sejarah syariat yang dimaksud dengan puasa adalah imsakun biniyatin imsakun biniyatin menahan diri dengan niat yakni niat puasa an asya'a makhsusatin dari berbagai perkara yang khusus fi zamanin muayyan pada zaman tertentu jadi tidak setiap zaman tapi pada zaman tertentu min syakhsin makhsusin dari seseorang yang khusus penjelasan ringkas definisi siam kata syekh imsakun biniyah Siap itu atau puasa itu adalah menahan diri dengan niat. Dengan niat apa? Dengan niat puasa maksudnya. Sebab kalau seorang menahan diri tetapi tidak dengan niat puasa, tidak dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya tidak sah. Dan niat di sini fungsinya dua. Yang pertama, dia membedakan antara puasa yang wajib yang satu dengan wajib yang lain. Puasa wajib itu ada tiga. Puasa Ramadan, puasa nadar, dan puasa kafarah. Ini tiga macam puasa wajib. Puasa Ramadan, nadar, dan kafarah. Dia harus niatkan dengan ta'yin. Ini puasa apa? Ramadan, nadar, atau kafarah. Demikian pula membedakan antara puasa wajib dengan tatawwu, dengan puasa sunnah membedakan puasa wajib dengan puasa tatawu puasa sunnah ini fungsi niat yang pertama yang kedua membedakan antara niatnya karena Allah atau karena selain Allah Subhanahu wa taala al asya makhsusah dari hal-hal yang khusus maksudnya dari al muftirat dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan puasa itu adalah makan minum dan berhubungan suami istri di bulan Ramadan yakni di siang hari ketika sedang berpuasa ini disepakati oleh seluruh ulama adapun selainnya dikhilafkan para ulama insyaallah taala akan datang pembahasannya yakni di siang hari ketika sedang berpuasa ini disepakati oleh seluruh ulama adapun selainnya dikhilafkan para ulama insyaallah taala akan datang pembahasannya fi zamanin muayyan pada zaman yang khusus yakni setelah terbit fajar yang kedua fajar tsani fajar sadiq atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Min syakhsin makhsus dari seseorang yang khusus, yakni seorang muslimun akilun balik. Seorang muslim yang akil dan balik. Ditambahkan lagi kewajiban puasa itu bagi qadirun muqimun. Muslimun akilun balikun qadirun muqimun. Seorang muslim yang berakal, balik Qadirun mampu dia berpuasa, tidak sakit misalkan. Muqimun sedang mukim, tidak melakukan safar. Ini wajib. Taib. Dan bagi wanita ditambah at-taharatu minal haidi wan nifas. Dia suci dari haid dan nifas. Taib. Ini ringkasan definisi puasa. Adapun dalil kewajiban berpuasa disepakati oleh seluruh ulama dalil kewajiban berpuasa dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya, Kutiba alaikumus siyam, surat Al-Baqarah ayat ke-183. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Adapun dalam hadis, antaranya hadis Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima rukun dan disebutkan salah satunya adalah saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, hadis Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwasannya puasa bukan sekedar kewajiban biasa tetapi dia ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan ulama seluruhnya sepakat puasa adalah bagian dari rukun Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Dan disebutkan para ulama diwajibkan puasa pertama kali pada bulan Sya'ban pada bulan Sya'ban diwajibkan puasa Ramadan pertama kali pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa Ramadan di dalam hidupnya sebanyak 9 Ramadan sebanyak 9 Ramadan dilalui oleh pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa. Baik. Kita masuk pada hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah Iqra ya Ahmad. Main dari kitab Iqra ya akhi antum. Qala al-muallif rahimahullah gitu. gitu. طيب أحسن تبارك الله فيك Hadis yang pertama قال المؤلف رحمه الله أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La taqaddamu Ramadana sawmi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau dua hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kecuali seseorang yang terbiasa melakukan satu puasa, yakni puasa tatawu, maka silahkan dia berpuasa walaupun mendahului Ramadan satu atau dua hari. Taib. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Syekh Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini atau dari hadis ini, an-nahyu an taqaddumi syahri Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain. Pelajaran yang pertama, larangan mendahului puasa Ramadan dengan melakukan puasa satu hari atau dua hari. Dan zahir daripada larangan adalah diharamkan. Adalah diharamkan karena tidak ada dalil yang memalingkan dari keharaman tersebut. Dan puasa yang dilarang di sini ada dua bentuk. Pertama, orang yang berpuasa lihtiyati Ramadan karena dia berhati-hati jangan sampai sudah masuk bulan Ramadan lalu dia berpuasa. Ini sama, tidak dibenarkan. Nanti akan datang lebih tegas hadis setelah ini yang melarang hal tersebut. Yang kedua, liqasdi at-tatawwu. Dia niatkan untuk puasa sunnah sama. Dua-duanya dilarang. Dua-duanya dilarang. Taib, ini pelajaran yang pertama. Tidak boleh mendahului puasa Ramadan dengan melakukan puasa apapun sebelum bulan Ramadan satu atau dua hari baik karena ingin berhati-hati jangan sampai sudah masuk bulan Ramadan kemudian dia berpuasa misalkan dia mengatakan jangan-jangan hari ini sudah masuk bulan Ramadan lebih baik saya puasa ini tidak dibenarkan atau dia niat puasa sunnah Baik, yang pertama. Yang kedua, ar-rukhsatu fis siyam liman sadafa qabla Ramadan lahu adah siyamin. Kata Syekh, di dalam hadis ini terdapat keringanan pada puasa yang bertepatan dengan puasa yang biasa dia lakukan sebelum Ramadan. Misalkan dia biasa berpuasa Senin Kamis. Kemudian pada hari Senin bertepatan sehari sebelum Ramadan atau dua hari sebelum Ramadan, maka boleh dia berpuasa Senin tersebut. Dia terbiasa. Baik. Kata Syekh, al-hikmah fi dzalik <coughs> hikmah larangan tersebut adalah tamyizu faraidil ibadah an nawafilha untuk membedakan antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah wal istidad li saumi ramadan binasyatin wa raqbatin dan agar seseorang dapat menyiapkan diri untuk berpuasa Ramadan dengan semangat dan penuh dengan apa namanya e, keinginan yang kuat untuk berpuasa Ramadan sehingga dia tidak di e, e, tidak dicapekkan tidak dilelahkan dengan puasa sebelum bulan Ramadan ini hikmahnya. Taib. Hikmah yang lain adalah bahwasannya puasa Ramadan itu muallakun biru'yatil hilal. Dia terikat dengan melihat hilal. Sehingga orang yang mendahului Ramadan sebelum terlihat hilal, berarti dia telah berlebih-lebihan di dalam agama. Taib. <coughs> Demikian pula, orang yang memiliki kewajiban puasa Selain puasa Ramadan, seperti qada Ramadan atau nadar, maka ini dibolehkan dibolehkan dia berpuasa walaupun bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Jadi yang dibolehkan dua. Pertama, orang yang terbiasa puasa sunnah lalu bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, boleh dia berpuasa sunnah. Yang kedua, orang yang memiliki hutang puasa atau puasa nadar atau puasa kefarah, maka boleh baginya berpuasa pada hari tersebut. Ini kewajiban. Taib. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. <coughs> Ikra ya, man? Bu Mujahid. bin Yasir. radhiyallahu anhuma Man somal Taib. Qala al-muallif rahimahullah wa an ابن ياسر رضي الله عنهما قال Man sama al-yawm alladhi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsah wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Ammar dan bapaknya Yasir. Beliau berkata, "Man sama al-yawm alladhi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzikrahul Bukhari ta'liqan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq atau secara muallaq. Wasalahul khamsah dan di apa namanya? disambungkan sanatnya itu oleh khamsah oleh lima imam yang beliau maksudkan adalah Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dan hadis ini sahih disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya secara muallaq dengan sighah al-jazm. Dengan sighah al-jazm. Tapi hadis muallaq sudah kita pelajari belum di dalam mustalah? Pelajaran mustalah. Ya Ahmad. Sudah? Apa artinya? Apa? Yang dibuang sanatnya. Sanat yang mana? Di awalnya, di tengahnya, di akhirnya. Di awalnya. Itu saja. Ada makna yang lain? Siapa yang tahu? Bu Jaid secara berurutan. Tapi tambahan dibuang sanatnya, awal sanatnya atau ditambah kedua dan ketiga secara berurut. Satu lagi. Itu sama dengan yang disebutkan Ahmad. Satu lagi makna hadis muallak. Ya man Ahmad Ambon. Hah? La. Akhi, antum? <coughs> Fadal. Siapa? Saya ingat uh, Abu Zur'ah? Khusus, yang kedua khusus Indal Bukhari. Kalau beliau menyebutkan hadis muallak, maksudnya apa? Mahudhifa Oh, ampun. Namun dua-duanya diam aja. Taib. Mahudifa jami'u sanadi Dihapus seluruh sanadnya. Ini khusus pada Sahih Al-Bukhari. Kalau beliau menyebutkan dengan sigah jazm, maka beliau berarti mensahihkan. Kalau dengan sigah tamrid, berarti beliau mentaifkan. Dan ini disebutkan dalam sigah jazm. Taib. <coughs> Dan ini ucapan sahabat qaul sahabi dalam hukum marfu dalam hukum marfu sebab dia tidak akan mungkin mengucapkan tanpa dia mendengarkan hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata yakni Ammar bin Yasir man shama al-yawm alladhi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah annahyu an siyami yaumisyak min syahri Ramadan. Larangan berpuasa pada hari syak, hari yang diragukan dari bulan Ramadan. Kemudian ulama khilaf kapan yang dimaksud dengan yaumushak? Kapan yang dimaksud dengan yaumus syak? Sebagian Hanabilah dan kebanyakan mereka ulama Hanabilah mengatakan yaumus syak adalah tanggal 30 Sya'ban ketika apa namanya? matahari ketika uh, afwan ketika hilal mungkin terlihat mungkin terlihat maksudnya tidak ada yang menutupi langit tidak ada awan, tidak mendung dan lain sebagainya, tetapi hilal tidak terlihat. Ini pendapat yang pertama, pendapat Hanabilah. Syak adalah hari di mana langit ketika itu cerah, tetapi hilal tidak terlihat. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat jumhurul ulama bahwasannya yang dimaksud dengan yaumushak adalah sama. Pada tanggal 30 Sya'ban, pada tanggal 30 Sya'ban, tetapi bedanya ketika <coughs> ketika hilal tidak terlihat karena tertutup oleh awan, karena mendung. Dan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang benar. Yang disebut dengan yaumusyak adalah pada hari ketika apa namanya malam 29 Sya'ban atau pada permulaan tanggal 30 Sya'ban dan matahari afwan hilal tidak terlihat karena apa? Karena mendung. Karena di situ ada mendung atau tertutup oleh awan sehingga tidak terlihat. Iya. Apa apa namanya? Yang menjadi konsekuensi dari perbedaan tersebut. Al-Hanabila berpendapat bahwasannya wajib berpuasa pada hari itu untuk berhati-hati. Wajib berpuasa pada hari itu untuk berhati-hati. Sedangkan jumhurul ulama tidak membolehkan berpuasa pada hari tersebut berdasarkan hadis yang disebutkan tadi. Berdasarkan hadis pada bab ini. Dan tentu saja pendapat yang benar tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Tidak boleh berpuasa pada hari tersebut <coughs> karena jelas dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, "Faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa pada hari tersebut, hari yang diragukan itu, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan puasa tersebut bukan sesuatu ibadah melainkan perbuatan dosa, melainkan perbuatan dosa. Baik. Maka dilarang berpuasa pada hari itu. Permasalahan bagaimana apabila pada hari syak tersebut pada hari ke-30 Syakban ketika bulan tidak terlihat Kemudian ternyata setelah terbit fajar, setelah masuk waktu siang, kemudian ada yang mengabarkan bahwasannya tadi malam dia sudah melihat hilal. Mungkin ketika sebelum terbit fajar dia belum sempat menyampaikan kepada hakim atau kepada qadi atau kepada pemerintah. <coughs> Nanti sudah lewat terbit fajar, baru dia sampaikan bahwasanya dia melihat hilal. Dan diterima oleh hakim. Berarti hari ini satu Ramadan. Tetapi sudah terbit fajar. Maka di sini ada tiga keadaan. Di sini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, apabila seorang sudah berpuasa ihtiyatan Apabila seorang sudah berpuasa pada yau syak demi untuk berhati-hati jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan. Kalau kemudian dia tahu ternyata memang itu sudah satu Ramadan, maka puasanya sudah sah tanpa ada khilaf. Walaupun apa yang dia lakukan itu benar atau salah? Salah. Walaupun yang dia lakukan adalah salah karena dilarang berpuasa pada hari yang diragukan. Tetapi dia sudah terlanjur puasa. Kemudian dikabarkan memang hari ini sudah satu Ramadan, maka puasanya sah bila khilafin bainal ulama. Keadaan yang kedua, ketika seseorang sedang berpuasa sunnah misalkan. Sedang berpuasa sunnah. Apakah <clears throat> dia melanjutkan puasanya, kemudian dia rubah niatnya menjadi puasa wajib? Jumhurul ulama berpendapat tidak sah. Artinya dia harus qada, dia harus qada. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, puasanya sah. Puasanya sah kalau dia merubah niatnya karena dia sudah tahu ini masuk bulan Ramadan. Artinya apa? Puasa sunnahnya sudah dia batalkan. Sekarang dia niat untuk puasa Ramadan. Baik. Keadaan yang ketiga, apabila seorang sudah terlanjur tidak berpuasa. Kalau yang pertama dan kedua tadi sedang kebetulan sedang berpuasa. Keadaan yang ketiga, orang yang tidak berpuasa, tidak sedang berpuasa pada hari syak tersebut. Lalu dikabarkan memang ini sudah masuk satu Ramadan, maka apa kewajibannya? Apakah dia tidak berpuasa karena dia tidak berniat atau dia wajib berpuasa? Pendapat yang benar, wajib dia berpuasa bahkan tanpa ada khilaf wajib dia berpuasa. Dia mulai pada saat itu juga. Ya misalkan pagi dia sudah makan. Kemudian <coughs> masuk zuhur pemerintah menetapkan hari ini satu Ramadan. Karena orang yang apa namanya melihat hilal kemarin dia juga baru mengabarkan. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berpuasa dimulai pada saat itu juga berpuasa dimulai pada saat itu juga berdasarkan satu hadis yang sahih dari Salamah bin Al-Aqwa beliau berkata amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min aslam an adzin fin nas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang dari Bani Aslam untuk mengumumkan kepada manusia anna man akala falyasum baqiyata yaumihi Waman lam yakun akala falyasum fa innahu al yawmu Asyura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Salamah bin Al-Aqwa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang dari Bani Aslam untuk mengumumkan kepada manusia barang siapa yang telah makan hendaklah dia berpuasa di sisa harinya tersebut. Dan barang siapa yang belum makan hendaklah dia berpuasa. Karena sesungguhnya hari ini adalah hari Ashura. Ini adalah puasa yang wajib sebelum puasa Ramadan. Puasa Ashura adalah puasa yang wajib sebelum puasa Ramadan. Jadi wajib dia berpuasa. Hanya saja ulama kemudian khilaf lagi. Apakah puasa ini, puasanya ini dianggap puasa yang sah atau dia wajib untuk qada? Pendapat yang kuat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah puasanya sah dan tidak wajib atasnya qada puasanya sah dan tidak wajib atasnya qada taib artinya walaupun seorang sudah makan pagi kemudian masuk zuhur dia menyadari ini adalah satu Ramadan kemudian dia mulai berpuasa pada saat tersebut maka puasanya sah tidak ada qada karena dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk kodok Taib. Kita masuk pada hadis yang ketiga. Taib ikra ya. Man? Antum ya, akhi. طيب أحسن تبارك الله فيك قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن جم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان ثلاثين dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai keduanya beliau berkata aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ra'aitumuhu fasumu apabila kalian melihatnya maka berpuasalah maksudnya melihatnya yakni melihat hilal wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru Dan apabila kalian melihatnya, melihat hilal, maka berbukalah. Berbukalah maksudnya berhari raya. Yakni menyelesaikan bulan Ramadan. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Lalu apabila tertutup atas kalian, yakni tertutup oleh awan, oleh mendung, maka perkirakanlah. Muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya adalah penafsiran dari faqdurulah. Wali muslimin dan dalam riwayat muslim fa in ugmi alaikum faqdurulahu 30. Maka apabila hilal itu tidak bisa kalian lihat tertutup oleh kali, atas kalian, maka perkirakanlah bulan menjadi 30. Walil Bukhari dan dalam riwayat Bukhari fa'akmilul iddata 30. Sempurnakanlah bulan menjadi 30. Dan juga bagi Al-Bukhari dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa akmilu iddata Sya'bana 30." Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik. Ini hadis yang sangat penting sekali yang menunjukkan kepada kita bagaimana menentukan awal bulan Ramadan. Berkata Syekh Abdurrahman Al-Bassam, Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini wujubu siyami syahri Ramadan idza sabata ru'yatu hilalihi. Wajibnya berpuasa bulan Ramadan apabila telah tetap dilihatnya hilal bulan Ramadan tersebut. Wa wujubul fitr idza sabata ru'yatu hilali Syawal. Demikian pula wajibnya berbuka, yakni tidak berpuasa lagi apabila telah dipastikan terlihatnya hilal bulan Syawal. Maka ini adalah metode yang diajarkan <coughs> oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Di dalam hadis ini dijelaskan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat bulan. Apa itu hilal? Hah? Bagaimana bentuk hilal tersebut? Ada yang tahu? Hmm? Ada yang sudah pernah lihat? Nabdrof? Sudah pernah lihat di ya Ambon? Hah? Di Kendari gimana hilalnya? Beda nggak sama di Ciamis? Taib. Hilal itu ulama menjelaskan yang dimaksud dengan hilal adalah yang dinamakan hilal oleh orang Arab. <coughs> yang dinamakan hilal oleh orang Arab adalah bulan kecil atau lebih tepatnya bulan sabit yang muncul pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Itu namanya hilal menurut orang Arab. Adapun hari keempat dan seterusnya namanya adalah qamar. Namanya adalah qamar. Baik. Kapan hilal ini muncul? Ini pertanyaan penting sekali. Kapan dia muncul? Kapan kita diperintahkan melihat hilal? <coughs> Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hilal itu adalah pada tanggal 29 karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau tidak terlihat sempurnakan bulan menjadi 30. Berarti pada malam atau pada hari ke-29 itulah kita melihat hilal. Kapan kita lihat? Kita lihat ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam. Ini hilal yang mu'tabar indah as-salaf. Hilal yang dilihat ketika matahari terbenam. Dan terdapat banyak asar sahabat menunjukkan hal tersebut, menunjukkan hal tersebut. Bahkan telah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla juz ke-6 halaman 239. Beliau menukil ijma bahwa yang dimaksud dengan hilal adalah bulan sabit yang muncul ketika matahari terbenam. Taib. Hilal adalah bulan sabit yang muncul ketika matahari terbenam. Telah dinukil ijma' oleh Ibnu Hazm, itulah hilal yang dimaksud. Iya. <coughs> Maka <coughs> dari sini kita tahu beberapa kesalahan orang-orang yang mengaku melihat hilal, ya. Seperti kemarin yang dan mereka selalu ribut setiap tahun. Kelompok cakung itu hmm, yang di Jakarta. Kemarin mereka mengatakan melihat hilal pada jam 17.53. Ya, selama 5 menit katanya. Padahal di Jakarta jam segitu belum masuk waktu maghrib. Belum belum terbenam matahari. Kemudian ada pendapat yang mengatakan hilal itu tidak dianggap kecuali ketinggiannya sudah melebihi dua derajat. Itu kata mereka. Maka ini adalah ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan dalil. Al-Muhim sudah terlihat hilal setelah matahari terbenam, maka itulah bulan pertama atau tanggal pertama di bulan tersebut atau bulan Ramadan. Taib, ini yang dimaksud dengan hilal. Maka ini metode yang pertama. Metode yang pertama yang diperintahkan kita untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Kalau metode ini tidak bisa, karena bulan tidak terlihat. Tidak terlihat karena berbagai macam sebab. Apakah karena mendung, tertutup oleh awan dan yang lainnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan metode yang kedua adalah faqduru lahu. Bisa dibaca faqdiru lahu. Perkirakanlah. Nah, ulama khilaf makna perkirakan di sini apa yang dimaksud. Al-Hanabilah berpendapat seperti yang saya isyaratkan tadi, Fakduru lahu itu maknanya jadikan 29. Taib, jadikan 29. Karena fakduru lahu maknanya adalah doyiku lahu kata mereka. yakni sempitkan dia. Ini menurut pendapat Al-Hanabilah. Kata mereka maksudnya adalah sempitkan. Dan ini pendapat yang kurang tepat. Yang benar pendapat yang kedua berdasarkan hadis, berdasarkan dalil tambahan penafsiran fakduru lahu yakni fakduru lahu salasin salasin, lahu salasin sempurnakan menjadi 30 bukan sempurnakan menjadi 29 artinya kalau pada malam itu atau menjelang malam itu tidak kita tidak melihat bulan maka berarti besok tanggal 30 Syakban besok pada tanggal 30 Syakban di dalam riwayat yang terakhir itu dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan fa'atmilu iddata sya'bana 30 sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik. Ini dua metode di dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Apakah dengan ru'yatul hilal atau ikmalu syahri 30? Ikmalu syahri 30. Melihat bulan hilal ataukah kalau hilal tidak terlihat, sempurnakan bulan menjadi 30 hari. Sehingga seorang tidak perlu khawatir. Jangan-jangan ini sudah masuk bulan Ramadan. Jangan-jangan bulannya sudah ada sebetulnya. Cuman karena mendung tidak terlihat. Enggak perlu khawatir, sudah. Ikut saja apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan menjadi 30 hari. Ini yang disepakati oleh seluruh sahabat Demikian pula tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Kemudian setelah lewat tahun ke-300 Hijriah baru kemudian muncul satu metode bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menetapkan awal bulan yang mereka sebut dengan apa? Al-hisab. Ini tidak dibenarkan bertentangan dengan ijma ulama. bertentangan dengan ijma ulama. Ini pelajaran yang paling penting yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu menetapkan awal bulan dan keluarnya bulan dengan <coughs> ru'yatul hilal. Kalau hilal tidak terlihat, maka dengan menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Permasalahan, para ulama menyebutkan tentang masalah ikhtilaf al-matali. Ikhtilaf al-matali. Perbedaan tempat keluar bulan. Ikhtilaful matali. Di sini ada dua permasalahan penting yang harus kita pahami. Yang pertama, adanya ikhtilaful matali. Adanya ikhtilaful matali adalah disepakati oleh para ulama berdasarkan syariat dan berdasarkan juga kesepakatan ahlul ma'rifah. Ya, orang-orang yang mengerti tentang permasalahan alam seperti ini. <clears throat> ini yang harus dipahami. Permasalahan yang pertama. Yang berhubungan dengan ikhtilaful matali. Adanya ikhtilaful matali, perbedaan tempat keluar bulan, itu disepakati seluruh ulama. Disepakati oleh seluruh ulama. Berdasarkan syariat, diantaranya disebutkan dalam hadis Quraib dalam asar Quraib dalam riwayat Muslim, beliau mengabarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya di Syam itu mereka penduduk Syam melihat bulan pada malam Jumat. Tetapi penduduk Madinah kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma melihat bulan pada malam Sabtu. Berarti apa? Memang berbeda. Perbedaan tempat keluar bulan masing-masing tempat itu berbeda-beda. Masing-masing tempat berbeda-beda. Dan itu tergantung jauh dan dekatnya. Kalau kita dengan negeri Malaysia misalkan Singapura mungkin satu. Tempat keluarnya satu. Tapi kalau sudah jauh seperti Saudi Arabia dan yang lainnya, maka tempat keluarnya beda, jelas berbeda. Tapi Hanya saja permasalahan yang kedua, ulama khilaf. Ulama khilaf, apakah ikhtilaful matali yu'tabar terjadi perbedaan tempat keluar bulan ini adalah diakui untuk menetapkan apa namanya <coughs> menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan ataukah apabila satu negeri muslim sudah melihat hilal itu berlaku bagi seluruh negeri paham perbedaannya jadi dikhilafkan para ulama apakah kalau sudah dilihat misalkan di Saudi Arabia, itu berlaku untuk seluruh dunia ataukah apa namanya? tidak berlaku. Harus mengikuti hilal masing-masing, mengikuti ru'yah masing-masing. Iya. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah sebagaimana permasalahan yang pertama yaitu mengikuti ikhtilaful matalik tersebut, mengikuti ikhtilaf al-matali tersebut. Mengikuti perbedaan tempat munculnya bulan. Artinya, kalau sudah dilihat bulan di negeri Saudi Arabia, tidak melazimkan orang umat Islam di Indonesia untuk berpuasa. Sampai kita juga melihat bulan. Kalau tidak, berarti kita sempurnakan menjadi 30. <coughs> Hanya saja, permasalahannya diperkecualikan dari itu apabila kaum muslimin memiliki satu imam. Apabila kaum muslimin seluruh dunia memiliki satu imam, memiliki satu pemimpin dan dia menetapkan seluruh kaum muslimin harus berpuasa dan berhari dan berhari raya pada tanggal tersebut, maka kita ikuti. Maka kita ikuti. Iya. Tetapi kalau kaum muslimin memiliki negara-negara yang berbeda-beda seperti yang ada pada hari ini, maka yang wajib bagi kita adalah mengikuti ketentuan pemerintah di setiap negeri tersebut. Mengikuti ketentuan pemerintah di setiap negeri tersebut dan ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah terjadi sejak masa tabi'in. Ya, sejak masa tabi'in apalagi di masa-masa berikutnya kaum muslimin sudah memiliki lebih daripada satu kepemimpinan. Dan ini sebuah aib, sebuah kelemahan. Tetapi itu kenyataan. Itu kenyataan. Iya. Dan kaum muslimin sudah terbiasa berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain sehingga hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Karena ada sekelompok orang yang mencela pemerintah Indonesia misalkan. Kenapa enggak ikut Saudi Arabia? Ini enggak perlu dipermasalahkan. Sudah berlalu Ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun kaum muslimin terbiasa seperti ini dan tidak ada masalah sama sekali. Taib. Ini permasalahan yang pertama yang berhubungan dengan hadis ini. <coughs> Permasalahan yang kedua disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun Puasa kalian adalah hari di mana kalian berpuasa dan hari raya kalian juga pada hari di mana kalian berhari raya yakni berbuka Dijelaskan para ulama ini hadis yang juga menye, dapat mengecualikan hadis yang kita bahas ini, yakni kewajiban menetapkan awal bulan dan akhir bulan dengan ru'yatul hilal atau dengan ikmal asyhar. Maksudnya apa? Apabila misalkan pemerintah tidak menggunakan hila, uh, ru'yatul hilal, tapi mereka menggunakan hisab, maka kewajiban kita untuk taat kepada pemerintah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma Kebanyakan ulama menjelaskan makna hadis ini, yakni as ma'al jamaah wa amatil muslimin. Saum bersama jamaah, yakni pemerintah kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Meskipun pemerintah itu menetapkan awal bulan dengan hisab dengan metode yang salah. Taib. <coughs> Demikian pula apabila seorang sudah melihat hilal. Hadis ini juga menerangkan kepada kita apabila seorang sudah melihat hilal. Kemudian persaksiannya tidak diakui oleh pemerintah. Persaksiannya tidak diakui oleh pemerintah. Maka apa yang dia lakukan? Sebagian ulama berpendapat dia berpuasa tapi puasa diam-diam. Sebagian lagi berpendapat dia wajib mengikuti pemerintah kaum muslimin. Dan pendapat kedua yang benar berdasarkan hadis ini. Saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Atau dalam riwayat yang lain, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Jadi meskipun seorang sudah melihat hilal sendiri tetapi persaksiannya tidak diterima oleh pemerintah, maka dia tidak boleh berpuasa, dia ikut pemerintah, ini pendapat yang paling kuat. Dikarenakan hadis ini dan juga dikarenakan makna hilal itu sendiri. Makna hilal itu sendiri disebutkan para ulama dia dinamakan hilal <coughs> karena dia menjadi halla washtahara terkenal dan masyhur atau halla dibicarakan halla washtahara dibicarakan oleh orang bahwa mereka telah melihatnya wa masyhur dan menjadi terkenal itu makna hilal secara bahasa jadi tidak dinamakan hilal kalau tidak diketahui oleh orang. Tidak dinamakan hilal kalau tidak diketahui oleh orang. Taib. Kecuali apabila seorang tinggal misalkan di tengah-tengah padang pasir. Dia sendirian atau bersama beberapa orang. Atau di tengah-tengah hutan yang tidak memungkinkan baginya untuk menyampaikan kepada pemerintah dan juga tidak memungkinkan dia mendengarkan informasi dari pemerintah atau di tengah-tengah laut ya nggak ada komunikasi maka dia berpuasa sesuai dengan apa yang dia lihat kalau dia sudah melihat hilal maka dia berpuasa kalau tidak dia sempurnakan menjadi 30 hari adapun kalau dia di tengah-tengah kota kemudian dia sudah melihat hilal, dia sampaikan kepada pemerintah, pemerintah tidak akui, maka dia tidak boleh berpuasa, tetapi harus mengikuti pemerintah kaum muslimin. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Permasalahan berikutnya <coughs> bagaimana misalkan kalau kita melakukan perjalanan di bulan Ramadan Misalkan dari Saudi ke Indonesia. Di Saudi kemarin awal bulannya hari apa? Hah? Hari Jumat. Tanggal 1 Ramadan pada hari Jumat. Sedangkan di Indonesia pada hari Sabtu. Taib. Kita mulai berpuasa pada hari Jumat. Kemudian di pertengahan bulan kita datang ke Indonesia. Pada hari Sabtu. Kemudian pemerintah menetapkan bulan apa namanya? bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri setelah menyempurnakan menjadi 30. Setelah menyempurnakan menjadi 30. Taib. Berarti jadi berapa kita berpuasa? Hah? 31. Dan bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi sebaliknya. Ya. Sebaliknya adalah kita dari Indonesia ke Saudi. Kita tanggal hari Sabtu berpuasa di sini. Di sana hari Jumat sudah berpuasa. Ternyata puasa di sana 29 hari. Berarti berapa hari kita puasa? Hah? 28. Ya. Yang pertama kelebihan satu, yang kedua kurang satu. Yang pertama, kalau yang dari Saudi ke Indonesia, puasanya lebih satu hari, 31. Yang kedua, kalau yang dari Indonesia ke Saudi, kalau misalkan di sana puasa 29 hari, berarti dia kurang satu. 28. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, kalau 31 dia ikut, tidak ada masalah. Kelebihan tidak ada masalah. 31. Tetapi yang kedua, tetap dia ikut juga 28, cuma dia punya hutang satu. Baik, dia punya hutang yang harus dia qadha. Tetap dia ikut keputusan pemerintah yang dia bertempat pada hari itu ya, di Saudi misalkan berarti puasanya 28 hari cuma dia kurang satu puasanya kenapa kurang satu Hah? ada yang tahu dia baru puasa 28 dia harus genapkan 29 kenapa kurang satu Hah? Taib, ahsan tabarakallah fik. Karena di dalam Islam, di dalam syariat, satu bulan itu paling minimal 29 hari. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama syahru tis'un wa ishruna." Bulan itu hanyalah 29 hari. Fala tasumu hatta tarawul hilal. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu. Dan janganlah kalian berbuka sampai kalian apa namanya? melihatnya. Fa'in in gumma alaihi faqdurulah. Apabila bulan tidak terlihat maka sempurnakan menjadi 30. Berarti apa? Bulan di dalam Islam kalau bukan 29 maka 30. Baik. <clears throat> Kemudian permasalahan yang terakhir. <clears throat> Bagaimana apa namanya? menetapkan terlihatnya bulan? Apakah seluruh orang harus melihat bulan baru semuanya berpuasa? Ada yang berpendapat seperti ini. Dan ini pendapat yang sesat. Disepakati para ulama, tidak ada yang tidak ada ulama ahlu sunnah yang berpendapat demikian. Tapi ada pendapat kelompok-kelompok yang sesat. Kata mereka, harus seluruh orang melihat bulan baru dia wajib berpuasa. Dan ulama sepakat itu pendapat yang batil. Sehingga mereka nggak mau puasa kalau nggak lihat bulan. Ini ada, di Indonesia ada seperti ini. Baik. Yang benar cukup satu orang melihat pemerintah sudah bisa menetapkan awal bulan dengan kesaksiannya berdasarkan hadis yang keempat dan yang kelima yang akan kita baca insyaallah taala. ikra ya Ahmad. Antum. ikra. Fadal. Hadis keempat. Taib hadis yang kelima. Antum ya akhi. Fadal. Taib. Hadis yang keempat, qala al-muallif rahimahullah wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya beliau berkata tara'an nasu al-hilal manusia berusaha melihat hilal fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu maka aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya fasama maka beliau pun berpuasa wa amaran nasa bisiyamihi dan beliau memerintahkan manusia juga berpuasa rawahu Abu Daud wa sahahul Hakim wa Ibnu Hibban diriwayatkan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibn Hibban. Hadis yang kelima, wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya beliau berkata, "Anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inni ra'aitul hilal." Sesungguhnya aku telah melihat hilal. Faqala, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, apakah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Allah? Qala na'am. Dia berkata iya. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi berkata lagi, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Dia berkata iya. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal ayyasumu gadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka umumkan kepada manusia wahai Bilal, hendaklah mereka berpuasa besok. Rawahul Khamsah diriwayatkan oleh lima imam yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, wa an Nasai irsalahu dan dirajihkan oleh An-Nasai irsalnya. Dan itu yang rajih, memang yang hadis yang kelima ini dhaif, hadis mursal karena dari ittirab ya, ittirab Samak bin Harb Kadang-kadang dia meriwayatkan secara mausul, kadang-kadang dia meriwayatkan secara irsal. Secara mausul kepada Ibnu Abbas, secara irsal kepada Ikrimah. Dan dirojihkan kebanyakan ulama adalah al-irsal, yakni hadisnya dhaif. Tetapi makna hadis ini sama dengan hadis yang pertama, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasannya manusia ketika itu berusaha melihat hilal Lalu beliau dapat melihatnya dan beliau kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengabarannya diterima. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk berpuasa. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasannya untuk menentukan awal bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal dan menentukan ru'yatul hilal itu apakah sudah benar-benar hilal itu terlihat atau tidak cukup dengan syahadatu wahidin adlin <clears throat> persaksian seorang yang adil seorang yang terpercaya persaksian seorang yang adil seorang yang terpercaya maka apabila disampaikan persaksian dilihatnya bulan Ramadan hilal bulan Ramadan telah nampak di langit, kemudian disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah percaya kepadanya karena dia seorang yang adil, maka pemerintah boleh menetapkan masuknya tanggal 1 Ramadan dengan cukup satu orang saja. Cukup satu orang saja <clears throat> boleh ditentukan awal masuk bulan Ramadan. Tetapi ini hanya berlaku bagi bulan Ramadan. Adapun bulan-bulan lainnya, termasuk bulan Syawal atau mengakhiri bulan Ramadan, adalah minimal persaksian dua orang. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas <coughs> radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujizu ala syahadatil iftar illa syahadat syahadata rajulain." Illa syahadatu rajulain. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan persaksian untuk berhari raya. Kecuali persaksian dua orang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikian pula dalam hadis Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsuhu. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi wansuku laha. Berpuasalah karena kamu telah melihat hilal dan berbukalah karena kamu telah melihatnya. Dan juga lakukan amalan-amalan haji karena kamu telah melihatnya. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 30. Apabila kamu tidak lihat, maka sempurnakan menjadi 3, 30. Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Lalu apabila telah bersaksi minimal dua orang, walaupun kamu tidak melihatnya langsung, tapi sudah bersaksi minimal dua orang, maka silakan berpuasa dan berbuka. Di sini dikatakan berpuasa dan berbuka. Artinya berpuasa dan berbuka kedua-duanya harus minimal dua orang. Hanya saja khusus untuk berpuasa, yakni awal Ramadan, telah dikhususkan, diperkecualikan dengan hadis bab ini. Hadis kita ini, yakni hadis Ibnu Umar, satu orang mengabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menetapkan awal bulan Ramadan. Adapun Idul Fitri tetap pada asalnya yaitu dua orang. Harus minimal dua orang yang menyampaikan, baru kemudian pemerintah menetapkan awal bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya ada tiga cara penetapan bulan Ramadan. Yang pertama, ru'yatul hilal secara langsung. Melihat hilal secara langsung. Yang kedua, syahadatul al-adl. Dengan persaksian orang yang adil. Satu orang untuk bulan Ramadan dan dua orang untuk Idul Fitri. Yang ketiga, menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Ini cara menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh seluruh ulama. Adapun selain itu dengan ilmu hisab atau ilmu falak itu adalah bid'ah di dalam agama, mengada-ngada di dalam agama. Maka Siapa saja yang menggunakan hal tersebut berarti dia telah berbuat bid'ah di dalam agama walaupun dia menamakan diri dengan misalkan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau pada prakteknya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itu pengakuan yang batil, pengakuan yang tidak benar. Seharusnya mereka menetapkan bulan dengan ru'yatul hilal dan juga dengan mengikuti ketetapan pemerintah kaum muslimin demikian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib alhamdulillah kita sudah selesai dari lima hadis. Semoga ada manfaatnya. Fi iskal. Yang satu harinya tetap dia berpuasa puasa wajib. Tidak mengapa dia niatkan puasa-puasa wajib. Karena hakikatnya dia masih berada pada bulan Ramadan di negeri tersebut. Tidak mengapa insyaallah taala dan itu dari jawaban Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Tidak mengapa insyaallah taala karena hakikatnya dia masih berada pada bulan Ramadan. Taib. Tidak ada niat khusus niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan karena dia masih ada di bulan Ramadan wallahu alam. طيب إشكال ما في إشكال طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين